malam ini adalah malam ahad Berapa banyak orang yang dibawa oleh hawa nafsunya untuk lupa dan lalai Alangkah banyaknya orang di malam hari ini yang merencanakan kemaksiatan seminggu yang lalu Dan alangkah banyaknya hamba yang saat ini melanggar Allah Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka Semoga Allah mengampuni mereka dan semoga di kedepan hari menjadikan mereka seperti kita yang berkumpul di sini. Begitulah cara mensyukuri. Kalau Anda semuanya mensyukuri ini sebagai nikmat besar dari Allah, senanglah dengan keberadaan kita di sini. Kemudian di saat kita melihat saudara kita yang belum bisa hadir di tempat ini, harus hati kita merasa ternyuh kasihan lalu kita memanjatkan doa ya Allah semoga jika ada hamba-hambamu yang ada di kiri kanan masjid ini saudara-saudara kami ya Allah yang mereka belum bisa menghadiri tempat semacam ini akan tapi saat ini justru malah bermaksiat ya Allah ampuni mereka berikan kesadaran kepada mereka dan mudahkanlah di kedepan hari untuk bisa berkumpul di tempat ini jangan sekali-kali merendahkan manusia dan mengejek mereka bukan pekerjaannya ahli iman merendah